Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita barakallahu fikum kembali melanjutkan pelajaran kita, ta'lim kita, mengambil faidah dari kutub para imah dan para ulama. Barakallahu fikum dan yang saat ini sedang kita jalani dan juga akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Barakallahu fikum membaca kitab karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Ahmad Ibn Yahya Ibn Muhammad An-Najmi rahimahullahu taala yaitu kitab Al-Maurid Al-Adab Az-Zullal fi man taqada ala atau fi man tuqida ala ba'd al-manahij ad-da'wiyah min al-aqaid wal a'mal. Nah, dan pada pertemuan terakhir barakallahu fikum kita sempat membaca mukaddimah dan penjelasan pembukaan dari penulisnya dari Syekh Ahmad An-Najmi rahmatullahi taala alaihi pada kitab ini di mana beliau mulai membahas tentang dampak-dampak buruk yang dimunculkan barakallahu fikum oleh sekelompok ya oleh kelompok para pemuda atau kelompok orang barakallahu fikum di masa Syekh masih hidup dan di masa kitab ini sedang disusun ditulis oleh beliau bagaimana kelompok-kelompok tersebut yang menampakkan diri sebagai orang-orang yang bertakwa menampakkan diri sebagai para masyayikh menampakkan diri sebagai orang-orang yang baik orang-orang yang punya kecemburuan dan punya ghirah yang besar besar terhadap Islam wal muslimin. Mereka barakallahu fikum mengusung ajaran-ajaran baru dengan menggunakan metode-metode yang mirip seperti metode yang digunakan oleh kelompok sesat khawarij yaitu khuruj ala wulatil umur khuruj ala wulati al umur barakallahu fikum dan khuruj pemberontakan terhadap waliul amr merupakan ciri yang sangat kental yang ada pada kelompok menyimpang dan kelompok sesat khawarij dan beliau juga menjelaskan sekian banyak dampak-dampak negatif dari seruan-seruan yang mereka dengung-dengungkan kepada muslimin dan kepada para pemuda terkhusus para pemuda di masa beliau masih hidup di negeri beliau hidup yaitu negeri kerajaan Arab Saudi. Baik, kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau menyatakan dan kita sedikit memurajaah dari satu atau dua paragraf yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kata beliau rahimahullah wa inna ma harramallahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam al khuruja على الولاة المسلمين لأن فيه مفاسد عظيمة لا يأتي عليها الحصر من أهمها إزهاق النفس المسلمة البريئة Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tindakan al-khuruj pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin melalui lisan rasulnya hanya dikarenakan terdapat sekian banyak kerusakan yang begitu besar yang tidak bisa dibatasi la ya'ti 'alaiha al-hasr tidak ada al-hasr ya tidak ada pembatasan artinya apa akan muncul muncul dampak-dampak keburukan atau dampak-dampak e, besar yang akan menimpa umat. Di antara dampak besar yang sangat-sangat memprihatinkan ialah izhaku an-nafs ya melayangnya jiwa seorang muslim yang suci artinya tidak bersalah tidak layak secara syariat tidak pantas untuk kemudian dihilangkan nyawa tersebut wa minha dan diantara dampak buruknya diantara dampak rusaknya ialah barakallahu fikum safkud dima'i al ma'sumah tertumpahnya darah yang dilarang untuk ditumpahkan wa minha istihlalul furuj al muharramah dan diantaranya pula akan dihalalkan dianggap halal, istihlal, akan dihalalkan pula, artinya akan dijarah pula. Na'udzubillahi min dzalik ya. Farj, farj yang haram. Wa minha nahbul amwal. Di antaranya terjadilah perampasan-perampasan harta. Terjadilah yang namanya perampokan-perampokan. Wa minha ikhafatu turuq. Di antaranya ialah teror-teror di jalan-jalan. Wa minha fashul ju' aish. di antara dampak buruknya adalah munculnya yang namanya apa? Yang namanya bencana kelaparan. Setelah apa? Setelah hidup itu tenang, nyaman dan uh, makmur wal khauf badalan minal amn dan muncullah yang namanya ketakutan ya ketakutan teror demi teror sebagai ganti dari apa dari keamanan akibat dari apa akibat dari sikap al khuruj memberontak ya kepada pemerintah wal qalq badala tumakninah dan kegelisahan sebagai ganti dari apa? Dari ketenangan dan ketentraman. Dulunya tentram, tenang, aman, nyaman. Tetapi karena melakukan tindakan khuruj sebagaimana ini ciri-ciri khawarij, maka ya muncul apa? Muncul pertumpahan darah, muncul yang namanya peperangan dan pertempuran. Suasana menjadi mencekam. naudzubillah min dzalik. Wa hadza kulluhu fid dunia dan ini semuanya kerusakan-kerusakan yang disampaikan contoh-contohnya barusan ini ini semuanya di dunia. Kerusakan kerusakan-kerusakan di dunia. Amma fil akhirati fala ya fala ya'lamu illallahu ma sayalqahu man kana sababan fi itharatil fitnati li anna isqata daulatin wa iqamata daulatin makanaha laisa bil amril hayyin. Adapun dampak buruk yang muncul nanti ketika Allah sampaikan, Allah munculkan di akhirat, fala ya'lamu dan tidak tidak ada yang akan meng, bisa mengetahui barakallahu fikum, mengetahui dampak-dampak besar dan dampak-dampak buruk sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Balasan sayalqahu man kana sababan fi itharatil fitnah. Balasan yang akan ditemui, balasan yang akan didapatkan oleh pihak-pihak yang menjadi sebab ya bergeloranya fitnah, menjadi sebab-sebab munculnya api fitnah, menjadi sebab-sebab apa? terjadinya pertumpahan darah, pembunuhan, naudzubillah men, uh, dirampasnya kehormatan-kehormatan kaum mukminah, kaum muslimah karena ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kata Syekh Najmi rahmatullahi taala alaih isqata daulatin ya. meruntuhkan sebuah daulah, meruntuhkan sebuah negara wa iqamata daulatin makanaha dan mengganti dengan negara lain, meruntuhkan sebuah negara, sebuah kekuasaan diganti dengan kekuasaan yang lain laisa bil amril hayyin, bukan perkara remeh, bukan perkara sepele, bal huwa minas su'ubah bimaka مكان لذلك فقد اشتد تحذير المشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك حتى ولو كان الوالي ظالما فاسقا karena meruntuhkan sebuah negara itu bukan perkara kecil merupakan perkara yang tidak mudah perkara yang benar-benar sulit akan menimbulkan dampak-dampak dan efek-efek yang luar biasa besar nah oleh karenanya sungguh sangat-sangat keras peringatan nah, sang peletak syariat Allah dan Rasulnya sangat-sangat keras barakallahu fikum tahdzir serta peringatan sang pembawa syariat yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dari tindakan tersebut besarnya tahdzir beliau dan sangat naam kuat dan besarnya tahdir beliau dari tindakan apa? Memberontak kepada pemerintah muslim. Hatta walau kana wali zaliman fasika. Sampai pun andaikan ternyata si hakim atau si penguasa pemerintah tersebut adalah orang yang zalim, fasik. Rasul alaihi wasallam tetap mentahdir. Rasul alaihi wasallam tetap tidak mendiamkan karena dampaknya yang sangat besar, dampaknya yang sangat buruk menimbulkan sekian banyak kerusakan yang menimpa kehidupan kaum muslimin dan menimpa keselamatan akidah dan juga agama mereka mereka. Wa ilaika ba'dun nususi ad-dallati 'ala sabr wal amirati bihi wal muhadzirati minal khuruj wan nahyati an. Maka berikut ini kami sampaikan kepada Anda sebagian sebagian nas sebagian nas-nas, dalil-dalil yang memberikan pelajaran kepada kita untuk bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan pemerintah, bersabar menghadapi kemaksiatan mereka, wal amirah bihi serta memerintahkan kita untuk bersabar. Al muhadzirati minal khuruj, dalil-dalil yang mengingatkan kita untuk menjauhi, mewanti-wanti kita dari sikap-sikap khuruj, dari sikap keluar atau memberontak terhadap pemerintah wan nahiyati anhu dan dalil-dalil yang melarang dari tindakan tersebut. Di antaranya fa fi sahihi Muslim an Nafi'in qala جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة أو من أمر الحرة ما كان نعم زمن يزيد ابن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة dalam kitab Sahih Muslim sebuah riwayat hadis peristiwa yang disampaikan oleh alimah muslim dengan sanatnya sampai kepada Nafi' maula ibni Umar. Nafi' mantan budak dari sahabat mulia Abdullah ibnu Umar. Kala ja'a Abdullah ibnu Umar. Kata Nafi' datanglah sahabat mulia Abdullah ibnu Umar putra Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma ila Abdullah ibni Muti' datang kepada Abdullah bin Muti'. Kapan peristiwa ini terjadi? Hina kana min amril harrah ketika terjadinya peristiwa al-harrah. Maka zaman Yazid bin Muawiyah yang terjadi di masa Naam berkuasanya Yazid bin Muawiyah. Barakallahu fikum. Yazid bin Muawiyah. Barakallahu fikum. Nah, pada peristiwa Al-Harrah ini e, terjadi pada tahun 63 Hijriah di mana Yazid bin Muawiyah meminta kepada masyarakat Madinah barakallahu fikum untuk membaiatnya. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, memaksa dan meminta penduduk Madinah untuk membaiatnya. Sampai pun akhirnya sebagian para sahabat pun menjadi korban dan naam tertumpahkan darah beliau-beliaunya. Rod radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini peristiwa Al-Harrah dan sampai beberapa beberapa sumber menyebutkan terjadi naudzubillahi min dzalik pemerkosaan besar-besaran di negeri Madinah ketika itu. Akibat apa? Akibat dari keengganan sebagian enam sebagian orang untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Maka di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang kepada Abdullah bin Muti'. Maka kata Abdullah bin Muti', "Utruhu li Abi Abdurrahman wisadah." Berikan bantal tempat duduk buat Abu Abdurrahman. Nah, sahabat mulia diberi apa? bantal untuk duduk disambut sebagai tamu. Kata beliau radhiyallahu anhuma inni lam atika li ajlis Sesungguhnya saya ini, kata beliau, Abdullah ibnu Umar, mendatangimu bukan ingin untuk majelas, bukan datang untuk ngobrol, ya, atau bahkan untuk ngopi, enggak, mau sekedar untuk uh, nah bincang-bincang, enggak, bukan ini maksud saya. itu Ataituka liuhadithaka hadithan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluh. Aku sengaja mendatangimu ingin menyampaikan sebuah hadis yang aku dengarkan, yang aku dengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda dengannya atau mengucapkan menjelaskan hadis tersebut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man khala'a yadan min ta'atin Allah yaumal qiyamati wala hujjata lahu." Kata beliau radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam langsung. Beliau bersabda, "Man khala'a yadan min ta'ah," barang siapa yang mencabut tangan ketaatan dari pemerintahnya, Allah yaumal qiyamah wala hujjata lahu. Maka dia pun akan berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala di hari kiamat nanti enggak punya alasan alasan apapun yang membenarkan tindakan dia untuk enggan taat. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun au bai'an bai'atun mata mitata jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah. Maka barang siapa yang meninggal, barang siapa yang mati dalam keadaan di punuknya, di lehernya tidak ada ketaatan atau tidak ada bai'at terhadap pemerintahnya, maka dia pun mati dengan kematian jahiliyah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kematiannya dinilai sebagai sebagai kematian di atas prinsip jahiliyah. Nah, karena memang masyarakat jahiliyah dahulu juga apa? Tidak ada baiat, tidak ada pemerintah yang terus kemudian yang menaunginya, yang terus kemudian mereka taat kepadanya. Masing-masing satu sama lain punya kekuasaan dan ingin berkuasa, mencaplok kekuasaan orang lain dengan apa? Dengan mengorbankan nyawa orang lain, mengorbankan kehormatan orang lain. Nah, ini hal ini sebagai apa? E, yang terjadi di masa jahiliyah. Demikian pula Syekh Ahmad Najmi rahimahullahu taala melanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man kariha min amirihi syai'an yasbir alaih. Barang siapa yang tidak suka atau menjumpai sesuatu yang tidak ia sukai pada diri pemimpinnya dan pada diri pemerintahnya, fal yasbir alaih. Maka hendaknya fal ya setelahnya fa ada lam. Lam ini bermakna lamul amr yaitu lam bermakna perintah. fal yasbir. Maka ini perintah dari Rasul alaihi salatu fal yasbir. Maka hendaknya dia harus bersabar atas apa? Atas kekuatan kekurangan atas sesuatu yang tidak ia sukai pada diri pemerintah tersebut termasuk kemaksiatan-kemaksiatannya. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultan shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun dari umat manusia ini kemudian ia keluar dari naungan sultan, dari naungan pemerintah sejengkal saja, padahal pemerintahnya adalah muslim, padahal pemerintahnya masih menunaikan ibadah sholat. Apabila ada seorang dari kaum muslimin keluar dari naungan pemerintah muslim, shibran, sejengkal saja, nggak usah dua langkah, tiga langkah, empat langkah, lima langkah, atau lagi, apalagi sampai jauh, jarak seribu kilo atau satu kilo, afwan, sejengkal saja. Fama ta'alih kemudian ia mati di atas sikapnya tersebut. Illa matami tatan jahil jahiliyah kecuali pasti dia akan mati di atas kematian jahiliyah. Mati di atas prinsip jahiliyah. Nas'alallaha as wal afiyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Man kharaja min min ta'ah wa al jama'ata famata mitatan ja famata mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mengeluarkan diri dari ketaatan terhadap pemerintahnya yang muslim, wa al jama'ah dan kemudian ia memisahkan diri dari jamaah, dari persatuan kaum muslimin di atas naungan pemerintah yang sah Famata lalu kemudian ia mati di atas sikapnya tersebut keluar dari ketaatan, memisahkan diri dari jamaatul muslimin, lalu ia mati, mata dan jahiliyah, maka kematiannya teranggap sebagai kematian di atas prinsip jahiliyah. rayatin immiyah تحت راية عمية ومن قاتل تحت راية عمية يغلب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر asabiyatan faqatala au faqutila faqatlatahu jahiliyah au faqatlatuhu jahiliyah barang siapa yang berperang bertempur mengangkat senjata tahta rayatin immiyah di bawah bendera kebutaan di, di bawah bendera jahiliyah atau di di bawah bendera naam kebodohan tidak dilandasi dalil dan ilmu berperang ya peperangannya tersebut jihadnya tersebut barakallahu fikum itu di atas apa di atas kebodohan tidak dibangun di atas ilmu yaghlibul asabiyah asobiyah, dia marah karena asobiyah, karena sikap fanatisme. Wa li asobiyah dan mengajak orang lain untuk bersikap fanatisme. wayansur yansur au yansur asobiyah dan menolong sikap-sikap fanatisme seperti ini. Fakutilah lalu ia pun meninggal atau ia terbunuh maka ia pun terbunuh di atas apa di atas jahiliyah kematiannya terbunuhnya ia bukan terbunuh di atas din Bukan terbunuh di atas agama Islam, tetapi terbunuh di atas prinsip jahiliyah. Naudzubillah. Wa man kharaja ala ummati yadribu birraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafili dhi ahdin ahdah falaysa minni wa lasu minhu. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasallam dan, dan barang siapa yang keluar dari umatku, dari persatuan umatku, keluar dari jamaah. Jamaah persatuan umat di bawah naungan pemerintah yang sah yadribu birraha wa fajiraha. Ya. Dia tetap memerangi orang-orang solehnya, pemerintahnya yang soleh maupun pemerintahnya yang fajir, pemerintahnya yang jahat, pemerintahnya yang maksiat. Walayatahasya min mu'miniha. Dan status pemerintah tersebut sebagai mukmin tidak mencegah ia untuk mem memerangi pemerintahnya tersebut, tidak mencegahnya untuk membunuh, memerangi kaum mukmin dari umat beliau alaihi salatu wasallam tersebut. Walayafi ahdin ahdah dan tidak menunaikan janji, tidak menunaikan menjalankan kewajiban-kewajiban dia kepada pemerintahnya, falaisa minni walastu minhu, maka dia bukan bagian dariku dan aku pun bukan bagian darinya. Ini bagi para pelaku siapa? Para pelaku pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin. Rasulullah alaihi salatu wasallam bara'ah berlepas diri darinya. Beliau dengan tegas menyatakan, aku bukan bagian darinya dan dia pun bukan bagian dariku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya di atas prinsip ini sampai kita wafat nanti. Dan semoga Allah Jalla wa ala memberikan kita tahu taufik untuk senantiasa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama ini. Baik, kemudian berikutnya, dalil berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Najmi rahimahullah wa fi sahihi Muslimin aidan an Abi Idris al-Khawlani qala sami'tu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Dalam kitab Sahih Muslim pula dibawakan riwayat dengan sanatnya sampai kepada Abu Idris Al-Khawlani di mana seorang tabi'in Abu Idris Al-Khawlani menyatakan aku mendengar Hudzaifah sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman berkata karena nasu aluna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khair dahulu para sahabat itu kebiasaannya kalau bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam selalu tanya tentang kebaikan wa kuntu as'aluhu anil berbeda halnya denganku tetapi kalau saya bertanya kepada beliau tentang asyar tentang kejelekan tentang keburukan tentang kemaksiatan, tentang fitnah, tentang bid'ah, tentang syirik dan kejelekan dan keburukan-keburukan yang lainnya. Apa tujuannya? Makhafatan an yudrikani. Saya takut khawatir kalau kejelekan tersebut akan menimpa diri saya. Nah, jadi bertanya tentang kejelekan untuk menjauhinya, bertanya tentang keburukan untuk dijauhi dan untuk waspada, membentengi diri dari kejelekan dan keburukan tersebut. Fakultu ya Rasulullah, maka aku pun bertanya suatu ketika kepada beliau alaihi salatu wasalam. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna kunna fi jahiliyatin washar Dahulu kami ini, para sahabatmu ini berada pada masa jahiliyah dan berada pada prinsip-prinsip jahiliyah washar dan benar-benar diliputi dengan kejelekan dan keburukan. Faja'an Allahu bihadzal khair. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Ya. Allah datang kepada kita dengan membawa kebaikan ini. Artinya Allah berikan kami ke eh, kebaikan ini, hidayatul Islam, hidayatul sunnah, hidayah mengikuti ajaran wahai Rasulullah alaihi salatu beriman kepadamu dan beriman terhadap terhadap semua risalah dan ajaranmu. Fahal ha, fahal ba'da hadzal khairi syar Lalu apakah setelah kebaikan ini ada syar ada kejelekan, ada keburukan? Qala na'am. Kata Rasul alaihi salatu menjawab, "Oh iya tentu ada. Setelah kebaikan ini, setelah datang hidayah ini, tentu berikutnya akan datang kejelekan." Iya betul. Fakultu fahal ba'da dzalika syar min khairin? Wahai Rasulullah, kalau sudah nanti datang kejelekan kembali wahai Rasulullah alaihi salatu apakah akan datang kebaikan lagi? Di masa-masa kejelekan tersebut apakah ada, ada bagian sebagian kebaikan? Qala na'am. Ya, tentu akan ada kebaikan berikutnya. Qala na'am. Wa fihi dakhan. Namun padanya pada kebaikan tersebut ada hal yang masih samar. Dakhan itu bermakna apa? Bermakna asap kabut. Na'am. Apa asap dan kabut tersebut? Qul tuwa madakhnuhu. Wahai Rasulullah, dari kebaikan tersebut apa yang samar? Apa yang masih menyisakan uh, dakhan? Ya. Kabutnya itu apa? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Yaitu akan muncul suatu kabut kaum yang yastanu nabi ghairi sunnati, yang akan bersunnah selain dari sunnahku, mengikuti jalan selain jalanku, nah. dan akan mengikuti petunjuk selain dari petunjukku, tidak mengikuti sunnahku, menjauh dari sunnahku, sunnahnya orang lain yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala itu yang akan diikuti, mengikuti petunjuk orang lain, petunjuk tokoh lain, petunjuk kelompok lain yang bukan datang dari Allah. Sebagaimana aku pegangi ini, ta'rifu minhum wa tungkir, Nah, kau akan mengakuinya, mengakui dia di atas ma'ruf dan kau pun juga akan mengingkarinya, berada di atas pengingkaran atau uh, atau muncul pengingka, uh, kemungkaran darinya dan kau akan mengingkarinya. Kau melihat kemungkaran-kemungkaran ada padanya. Fakultu, fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang ada dahan padanya itu akan datang kejelekan lagi? Qala na'am. Iya, betul, akan datang kejelekan lagi. Beliau menjelaskan tanpa ditanya oleh Hudzaifah apa kejelekan tersebut, beliau langsung jelaskan du'atun ala bi jahannam. Munculnya para dai, dai di pintu-pintu pintu jahanam. Dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Barang siapa yang mengijabahi seruan-seruan para dai-dai tersebut mau mengikuti ajakan-ajakan dai-dai tersebut, maka mereka pun akan menggenggammu dan akan menggenggam dan akan melemparkannya kepada jahanam. Naudzubillah. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana wahai Rasulullah tolong sampaikan kepada kami ciri-ciri mereka. Qala na'am qaumun min jaldatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Tentunya. Baik, tentu. Ciri-ciri mereka ialah kaumun min jaldatina adalah kaum dari kulit kita, artinya dari bangsa kita. Wa takallamu nabi alsinatina dan dan juga berbicara dengan lisan-lisan kita, dengan bahasa kita. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik. Wahai Rasulullah, Hudzaifah pun kembali bertanya, apa arahan Anda? Apa bimbingan Anda? Syufu. Minta arahan, minta bimbingan kepada para ulama. Hadza sya'nu sahabah. yani kondisinya para sahabat seperti ini, meminta arahan, meminta bimbingan kepada seorang alim. Fama tara in adrakani dhalik. Wahai Rasulullah, apa arahanmu? Apa bimbinganmu, wahai Rasulullah? Kalau saya benar-benar mendapati masa-masa itu. Qala talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kata beliau alaihi salatu wasallam nasihat kepada Hudzaifah talzam. Ya. Senantiasalah engkau selalu bersama dengan jama'atul muslimin. Bersatu di bawah naungan pemerintah kaum muslimin wa imamih wa imamihim. Wa talzam imamahum. Dan engkau tetap menetapi bersama imamnya. Nah. Tetap bersama imamnya. Imam siapa? Imamul Muslimin, pemerintah kaum muslimin. Fakultu fa'ilam takun lahum jama'atun wala imam. Wahai Rasulullah, lalu bagaimana arahan Anda kalau ternyata kondisinya nanti itu gak ada jamaah, gak ada persatuan dan gak ada pemimpin? Bagaimana? Qala fa'tazil tilkal firakullaha. walau anta 'ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta 'ala dhalik. Maka kata Rasul alaihi wassalam, wasallam maka tinggalkan semua kelompok-kelompok sesat dan menyimpang tadi. Tinggal meninggalkan semua dai dainya tadi itu dai dai dari uh, yang berdiri di atas pintu-pintu jahanam. Tinggalkan semua kelompok-kelompok tersebut semuanya walaupun konsekuensinya engkau harus apa? menggigit akar pohon. Teruslah engkau berada pada kondisi tersebut meninggalkan kelompok-kelompok menyimpang tadi. Dai-dai sesat tadi itu. Dai-dai kepada pintu jahanam. Kelompok-kelompok tadi itu. Sekte-sekte tadi. Teruslah kau tinggalkan mereka dan walaupun harus apa? menggigit akar pohon sampai mau menjemputmu wa anta ala dhalik. dan kondisimu tetap demikian. Ini Syekh Ahmad dan Najmi rahimahullahu taala menekankan kepada kepada para pembaca semuanya bahwasannya barakallahu fikum khuruj bagaimanapun kondisi dan keadaannya itu tidak bisa dibenarkan. Tidak pernah ada dalil-dalil yang bisa apa yang bisa melegalkan. Biar bagaimanapun uh, barakallahu fikum yang namanya pemberontakan terhadap pemerintah adalah tindakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tindakan yang menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di Sorong sana sudah masuk waktu Isya ya. Jadi insyaallah taala kajian kita ini akan kembali kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza. Kita cukupkan sekian dan apabila ada kesalahan dan kekeliruan tafadhalu untuk disampaikan dan diluruskan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.